Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta Syukur Alhamdulillah kembali pagi ini Kita bersama dalam taklim Tadarus Bimbingan Membaca Al-Quran Dan edisi spesial hari Rabu Hari Kamis Kajian kita adalah kajian tafsir Dalam memahami isi Al-Quran Pendengar dan pecinta Radikai KMR Jakarta Sebelum kita mulai, kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Al-Fatihah. Rabbi ufirli amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ta'alaina hikmataka wa surah alaina min hawzinaini rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa Allah dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yaqutuhu syai'un min ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna taqabbal ya karim Ibu dan Bapak di hari ke-28 di bulan Rajab 1429 Hijriah tentu momentum terpenting dalam Isra dan diisrokan dan dimirajkannya Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah tangannya oleh-olehnya untuk kita semuanya adalah salat. Kita harus menjaga salat kita. Tema kita untuk pagi ini adalah tentang salat ya. Ibu dan bapak yang memiliki indeks Quran yang warna merah silakan dibuka Indeks Qur'annya halaman 295 tentang topik sholat. Eh, indeks Quran yang terbaru sudah jadi sampai jilid ketiga ya. Ibu dan bapak yang memiliki waktu bisa diambil di Depok, bisa ya, insya Allah. Nanti saya tak bawakan ke Depok. Atau juga bisa ke rumah yatim, Sabtu dan Ahad. Atau mungkin bisa juga nanti eh, dikirim barangkali ya. Alamatnya saja silahkan. Itu karena mengingat pentingnya indeks Quran, kita akan semakin menjadi pintar dan cerdas karena kita bisa memahami Al-Quran melalui karya-karya para ulama. Kalau Ibu Eis di Bandung, ya Bu Guru, Bu Eis di Bandung juga yang sekarang di Depok ya ada sama ini Bu Eis. Saya emang nggak mau nggak mau belajar apa terjemah Al-Quran karena dulu Pak Pak Ustadz ngelarang itu ya ya larangan itu sebetulnya tidak terlalu salah jadi kalau kita mau menterjemah secara langsung memang harus perlu ilmunya bahasa Arabnya nahusorb tapi kalau membaca terjemah mas semua orang bisa nah inilah kesempatan yang ada karya para alim ulama kita tinggal membacanya tinggal memahami dan untuk mengamalkan gitu kan Baik, topik kita tentang perintah sholat ini yang pertama ada di surah An-Nisa ayat keempat. Coba kita lihat ya. Surah An-Nisa ayat yang keempat. Apa ini topik kita tentang sholat? Karena apa? Orang banyak memperingati Isra Mi'raj ya, tapi tidak ngerti apa sebenarnya itu. Uh, eh, Pak Ustadznya, Pak Kiainya, penceramahnya menjelaskan tentang Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, ketemu dengan Nabi Musa, perintah surat dan segalanya. Nah, kemudian kisah ada wanita yang di apa disiksa di neraka, ya, semuanya juga memang benar adanya. Tapi eh, kadang-kadang karena kurang cerdas kita menangkapnya, esensi daripada Isra Miraj itu adalah sholat. Eh, habis Isra Miraj terlalu kemalaman. Subuhnya lewat gitu ya. <laughs> Nah, ini ini, ini oknum aja ya, tidak semua. Jadi esensi yang terpenting dari memperingati Isra Miraj adalah bahwa Rasulullah menerima kewajiban. Mulai ada kewajiban perintah sholat lima waktu. Yang asalnya kan lima puluh waktu. Itu bagaimana prosesnya Seringkali pada penceramah menjelaskan 50, oh 50 enggak cukup kata Nabi Musa. Ya udah, ke sana lagi, minta lagi. Dirubah jadi 45, jadi 40 <laughs> gitu Itu kisahnya seperti itu. Di surah An-Nisa ayat ke-77 coba dilihat ya. Ini sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan tentang sholat di dalamnya ada coba A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Tuh, kalau ada perintah salat pasti perintah zakat. Imam Syafi'i dalam menafsirkan Hafidhu al-salati wa salatil wusta, beliau mengingatkan bahwa orang yang enggan sholat diingatkan untuk sholat. Orang yang lupa sholat diingatkan supaya melaksanakan sholat. Orang yang mengaku Islam tidak sholat, tidak zakat, itu sama. Bahkan lebih tinggi daripada uh, status derajat zakat. Orang yang orang yang muslim yang punya kewajiban berzakat tidak zakat kan diperangi di jalan Abu Bakar. Sholat harus lebih dari itu itu ya halal darahnya itu menurut eh, penafsiran Imam Syafi'i tapi kita jangan hati-hati ya <laughs> nanti halal di sini karena ada aturan-aturan yang harus ditegakkan ini pokoknya kalau ada sholat kewajiban sholat pasti zakat waqimus sholata wa atuz zakah فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى Jangan ditukar kehidupan dunia mas sebentar sedikit ya. Wala tuzlamuna fatila Ini Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang. ini kenapa tahan? Orang-orang yang menampakkan dirinya beriman dan meminta izin berperang sebelum ada perintah berperang. Jadi mereka saking semangatnya barangkali awal-awalnya Tahan, tahan dulu sebentar dulu gitu kan. Tahanlah tanganmu dari berperang. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang tiba-tiba sebagian dari mereka golongan munafik takut pada manusia, pada musuh. Ini kan e, sama. Sebelum ada Isra dan Mi'raj, banyak orang yang memeluk agama Islam. Setelah ada Isra dan Mi'raj, mereka berpaling. Yang tersisa ada beberapa muslim, mukmin, mukminah. Di antaranya Abu Bakar. Dia membenarkan. Jadilah Abu Bakar As-Siddiq. Itu momentum awal ya. Orang iyalah uh, kurang-kurangnya kalau bukan karena iman <laughs> mana mungkin gitu kan eh, semalam bisa menjalan menjalani jalan dijalankan diisrokan ya itu minal masjidil haram ya, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina dari suratul al-isra ya jelas nanti kita lihat di surah ke-17 coba lihat ya di surah al-isra ini Masya Allah ya kalau bukan bukan Rasulullah dan bukan karena Allah, tidak mungkin bisa sampai. Bahkan ada sebagian pemikiran kita juga yang <clears throat> dijalankan itu rohnya saja. Kalau rohnya saja tidak tidak tidak sulit ya. Kita juga rohnya bisa mimpi. Tapi ini roh dan jasad. Nah ini surah Al-Isra ayat uh, surah ke-17 ayat 1 di sana jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Maha suci Allah yang telah memperjalankan memperjalankan itu nggak mungkin kalau jalan sendiri mah bisa sampai kemarin kan sudah saya berikan uh, apa ya personifikasi gambaran bagaimana semut bisa ke, ke Arab Saudi <laughs> ya nggak mungkin lah <laughs> ya kita aja jalan kaki nggak mungkin sampai itu ya kalaupun haji dulu pakai kapal laut kan ini semut gitu loh bisa sampai ke Arab Saudi di sana kenapa karena semut itu nempel di tas kita itu ke bawah ke sana nah ini Rasulullah diperjalankan, bukan jalan ya, bukan jalan sendiri, diperjalankan oleh Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya gitu ya. Jadi banyak nabi-nabi diutus di sekitar Masjidil Aqsa ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Supaya apa? Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, dialah Allah Dialah Allah, Allah lah adalah maha, pen, maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Di ayat keduanya, Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israel. Alla tattakhidhu min duni wakila. Zurriyatam, zurriyatam man hamalna ma'anuh. Innahu kana abdan syakura. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Taurat ya. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firmannya. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku, kata Allah. Yaitu anak cucu dari orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia, Nabi Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ini kehancuran Bani Israel karena tidak mengikuti ajaran Taurat. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي, في الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا Tadi ayat yang keempatnya. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Kenapa dua kali? membuat kerusakan dua kali ialah pertama menentang hukum Taurat. Kemudian yang kedua membunuh Nabi Nabi Sya'ya alaihissalam dan memenjarakan Irmia. Ini, ini dalam sejarah nanti kita baca ya. Dan yang kedua membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Oh, ya. Dan Nabi Yahya dan bermaksud membunuh Nabi Isa alaihissalam. Akibat dari perbuatan itu Yerusalem dihancurkan Adi itu ya. Nah ini. Di ayat yang keempatnya. Cukup jelas ya. Tuh. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datang kepadamu hamba kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana ya nah ini sekali lagi diperjalankan jalan sendiri ya tapi diperjalankan kalau <laughs> bisa naik ke Sidratul Muntaha ketemu dengan nabi ini nabi itu ya insyaallah Nah ini. Kembali ke topik kita tentang sholat. Nah, sudah jelas ya. Di ayat ke-77 kembali ke surah An-Nisa. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka. Tahanlah tanganmu dari berperang. Dirikan sholat. Tunaikan zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang. Tiba-tiba sebagian dari mereka golongan munafik takut pada musuh. Sama seperti tadi kan, eh, asalnya beriman, pas mendengar kabar Rasulullah baru diisrokan, darun baru dimirajkan, langsung berubah keimanannya. Kecuali pertama yang membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dapat gelar As-Siddiq. Orang yang terpercaya, yang benar. Itu ya. Seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sebentar. Dan di akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Itu ya. Jadi pahala turut berperang tidak akan dikurangi sedikit pun. Kita tiga eh, kita lihat uh, dari 70 dosa besar. Ini diantaranya adalah meninggalkan sholat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilihat ya di surah Maryam 5960. Fakhalafa min ba'dihim khalfun salah shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila saliha. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Itu kurun ada ya, masa manusia asal yang, yang baik, yang benar berganti yang jelek. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertobat. Illa mentaba wa amala wa amila saliha. Kecuali orang yang bertobat wa aman ya amana beriman wa amila salih wa amilan saliha dan mereka beramal soleh di surah Maryam ayat 59 dan 60. Dan pada ayat lain Allah berfirman surah Al-Mudassir ya ayat 42 43 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu alam nakum minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Salah satu nama neraka ya, neraka sakor. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Rasulullah bersabda, Bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Rasulullah ya, ini bersabda. Batas seseorang dengan kekafirannya ialah meninggalkan salat. Hadis Ahmad dan Muslim. Kalau sholat dia Islam, kalau enggak berarti dia tidak Islam. Itu kan bainal abdi wa bainal kufr. Tarkus sholah. batas seseorang perbedaan antara orang beriman atau kafir ialah dalam sholatnya. Ciri khasnya itu. Makanya awwalu ma yuhasibu minal abdi as-salah. Ya, awal yang dihisab, dihitung di akhir nanti adalah sholat. Kalau ada sholat, baru yang lainnya diperhitungkan. Kalau enggak ada ya sudah masuk sana, gitu kan ke neraka. Alhamdulillah ya semua alhamdulillah. Nih, mumpung belum terlambat. Rasulullah bersabda di hadis lain, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah." Barang siapa meninggalkan sekali salat dengan sengaja, maka sungguh ia lepas dari perlindungan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dan Abu Darda. Keterangan ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib, maka ia akan menemui siksa yang berat berupa nasib jelek di akhirat. Bahkan seseorang yang meninggalkan kewajiban sholat telah tergolong keluar dari keislamannya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu karena dalam Quran pasti ada akimis sholat wa atas zakah itu ya wa aqimus wa salata wa atuz zakah baik kemudian dilihat di surah hud ya Surah Hud masih tentang sholat. Surah Hud, surah ke-11, ayat ke-114. Ini silahkan ya yang belum memiliki indeks Quran. Yang terbaru ini baru tiga ya Ibu Erni. Yang keempatnya mungkin lagi dikerjakan. Emang agak <laughs> repot. Di nanti. InsyaAllah eh, hari Jumat besok saya bawa ke mana? Ke Depok Sabtu Minggu di rumah yatim. Karena setelah ibu dan bapak memiliki indeks Quran, insya Allah bukan hanya ibu dan bapak nanti putra putrinya atau siapa saja jamaahnya bisa diperbanyak di tempat masing-masing, diajarkan, wah pinterlah insya Allah ya kita akan memahami memahami Al-Quran dengan mudah. Di surah Hud surah ke-11 ayat 114. Jadi kita latihan membaca ya karena memang ya namanya juga kan tingkatnya berbeda-beda ya. ya. Yang baru belajar membaca latihan membaca sambil memahami isinya ya. Itu. Coba dilihat di ayat 114. A'udzu billahi minasy rajim. Wa aqimish salata nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yulhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus, menghilangkan kejelekan. Nah ini ya, makanya orang yang suka sholat, dosa-dosa kecil mah hapus, hilang ya dengan wudhu yang benar, dengan sholat. Ditanya kan, eh, ya Rasulullah bagaimana kita ini pengen bersih? pengen suci. Nabi memberikan gambaran. Bagaimana kalau seandainya di depan rumahmu ada kali, ada sungai, atau ada kolam renang. Kemudian kamu mandi lima kali sehari bersih enggak? Bersih. Nah, sholat itu seperti itu. Allah Akbar. Itu ya yang suka sholat. Cuman kemarin ada, Pak Ari gimana suami saya ini haji mah haji, umroh mah umroh, sholat mah sholat. Maaf, Eh, main perempuan juga. Ada hadisnya, orang yang berzinah maka dia imannya tidak ada. Sedang berzinah itu imannya pergi gitu ya. Banyaklah berdoa ibu ya. Itu yang penanya kemarin ya. Jadi kalau memang dia mau bertobat, mau kembali, ya kalau enggak ya ke gimana ya? Itu sudah berubah. Bukan buat orang yang beriman lagi kalau suka berzinah kan kecuali bertobat tubuh ilallah itu taubatan nasuha itu kalau hukum Islam berat ya dirajam itu ya di negeri ini kan nggak ada hukum rajamnya ada yang ulama sebagian ya merajam diri sendiri ya gimana tuh itu itu harus diskusi nanti ya didiskusikan nah ini innal hasanati yudhibnas sayyiat Zalika zikro lil lizakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, tentang salat kan ya topik kita peringatan Isra Miraj tapi tidak ngerti esensinya. Esensinya adalah Rasulullah diperintahkan untuk mulai wajib lima waktu, salat lima waktu. Itu memang Rasulullah diisrokan Mi'rajkan setelah usia 40 tahun. Tapi jangan salah memahami kan sekarang banyak. Kenapa enggak sholat? Ah Rasulullah juga kewajiban sholat setelah 40 tahun lain gitu. Nabi sebelum sebelum diberikan perintah wajib sholat, sholat untuk Nabi sholat tahajud itu wajib gitu ya. Itu lain. Itu masa hukum Islam itu tidak pernah surut ke belakang, harus ke depan gitu ya yang lalu sama kan? Bagaimana e, sikap Abu Bakar eh Umar ya, Sayyidina Umar membunuh anaknya. Apakah dia dihukum karena membunuh anaknya? Ya enggak itu kan masa lalu karena dia sebelum masuk Islam itu. Itulah hukum Islam ya. Tidak surut ke belakang yang lalu. Nah ini di, di ayat ke 113-nya, 114-nya di, di sini. Ya. Dan dirikanlah salat. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Nah, itu dua tepi subuh, asar ini ya. Nanti kita bahas tentang sholat lusto. Dan pada bagian permulaan dari malam. Permulaan malam ya maghrib. Karena dalam dalam kalender Islam, perubahan hari itu bukan jam 12 ya. 12 malam, bukan. Itu maghrib nih. Jadi Ya, makanya kan ada eh, apa isbat penentuan awal waktu eh, penentuan kapan tanggal satu eh, Ramadan kita puasa itu kan dari mulai maghrib ya dari mulai terbit terbenamnya pacar terbitnya terbenam pacar terbit matahari terbenamnya matahari ya itu ya sore sore itu maghrib sudah ganti hari kalau masehi kan jam 12 malam baru ganti ganti hari kalau Islam enggak gitu pas maghrib itu sebelum waktu maghrib itu terbenam matahari nah itu mulai nah ini jelas ya jadi tepi malam permulaan malam ya sholat maghrib sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk tadi kan ditanya bagaimana Rasulullah kita ingin suci ingin bersih banding bayangkan kalau seandainya di depan rumahmu ada kolam renang, ada tempat mandi, kamu mandi sehari lima kali, bersih enggak bersih, sholat itu seperti itu. Tapi bukan berarti sholat terus nggak mandi, ya. Itu nggak pernah mandi, mandi mah mandi juga. Ini ini, masya Allah ya, uh, Islam itu agama yang jauh ke depan dan pemikirannya selalu eh, apa e, sastranya itu tinggi gitu ya. Hanya orang-orang yang memiliki akal, yang mampu berpikir. Ya itu kan tadi. Bagaimana kalau seandainya di depan rumahmu ada kolam renang atau ada apa tempat mandi kemudian kamu mandi sehari tiga lima kali bersih nggak bersih seperti itu salat orang yang memelihara wudhunya dari tetesan air air dari jari jemarinya keluarlah dosa dosanya Allah Akbar. Tapi jangan sirik ya. Jangan musyrik. Musyrik itu oh saya mah enggak, saya enggak enggak kedatang ke dukun, saya enggak minta ke dukun, tapi saya percaya pada ramalan-ramalan. Nah, hati-hati. Oh, saya mah enggak, malahan Pak ngikutin Pak Kiai, ustadz besar malahan. Dia ada itu loh apa eh, sapi disembeli, kemudian kepalanya di apa tuh? dikubur buat arwah awal. Nah itu juga sirik hati-hati. Kan yang nyelenggarainya ustadz besar. Eh jangan jangan ikutin, jangan silau dengan gelarnya. Kalau salah mah jangan diikutin ya. Itu harus mulai mulai punya sikap yang baik baik, yang benar benar, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Karena al-haram, al-halal bayin, al-haram bayin jelas ya yang subhat, yang samar-samar tinggalkan, yang ragu. Nah ini, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, subuh dan dan as, uh, subuh ya petang itu asar dan bagi permulaan dari malam maghrib isya itu kan sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Rabbi. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kok pari tahu aja ayat-ayat solat ini dari indeks gitu kan saya bilang tadi, sekarang mas semua orang bisa jadi pinter. itu hanya jangan pinter kebelinger. Nggak pernah mengamalkan. Setan juga paling pinter. itu ya. Jadi mulailah kita mulai mengamalkan sedikit demi sedikit. lain lama kan jadi bukit. Ya. Gitu. Kemudian di surah Toha. Surah Toha, surah ke-20, ayat 14 surah ke-20 ayat 14. Tuh ya. Surah ke-20 ayat 14. Yang penting yang perlu ibu dan bapak miliki Quran terjemahnya sama indeks Quran. Ngaji kita kan sampai jam 6 saja nih. Nanti ibu dan bapak teruskan kembali gitu ya. Insya Hmm, kalau terlalu lelah eh, tulisan Arabnya tulisan Qurannya baca terjemahnya aja dulu. Hmm, saya menganjurkan bukan berarti tidak boleh membaca tulisan Arab, tetap ya itu harus. Tapi kan eh, skala prioritas jenuh kadang-kadang. Itu jenuh dalam artian karena kita belum biasa. Kalau yang terbiasa mah 30 saja <laughs> cepat bacanya. Kita kan lagi belajar ya. Tapi jangan juga mengikuti ada orang yang mengatakan Quran cukup terjemahnya aja itu tidak tepat ya. Tetap harus dengan teks Arabnya. Di surah Toha, surah ke-20, ayat ke-14. Ya, tuh 14. Sudah ketemu Ibu dan Bapak? Mm -hmm. Di surah ke-14 ya. Ada ya? A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Itu ya. T14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Itu. Wa aqimis sholata lidzikri. Ada aliran eling. Ya kalau nggak sholat mah nggak bisa. Karena Nabi sendiri mencontohkannya seperti itu. Ya sama, lapar makan, makan, dibayangin makan gurame, makan ikan peda, makan ini, makan itu, makan wush, enak semua. Tapi hanya membayangkan, kenyang <laughs> Enggak harus dengan praktek. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah. Iya, jangan ngadang-ngadai sesuatu ya. Tapi ya itulah manusia. Kemudian dilihat juga di suratul Baqarah. Ini tentang sholat ini ya. Kita teruskan besok ini. Suratul Baqarah ayat 238. Yang satunya saya lompat dulu ya. Karena saya bawa tafsirnya ini. Saya mau bahas tafsir. Lupa malah keenakan ini. Karena mudah ya ternyata. Dengan indeks Quran ini semua orang bisa pintar. Tuh. Kalau nggak ngerti baru buka tafsirannya. Penafsiran. Apa sih penafsiran? Iya misalnya ada kata bisa. Bisa itu artinya apa? Dapat. Persamaannya bisa mampu. Gitu ya. Ah, kalau bahasa Sunda bisa itu bisa. Ah, bisa juga ya bisa melaksanakan. Tafsirannya apa bisa itu? Ya bisa itu bisa bisa bisa kalau di ular berbahaya itu racun gitu. Kalau bisa itu dalam kata kamu pasti bisa oh mampu melaksanakan. Itu, itu tafsiran. Ada ya surah kedua ayat ke 238. Eh, jangan katakan susah memahami Al-Qur'an. Insyaallah mudah. Tapi semuanya itu kita harus berlindung kepada Allah karena taufik dan hidayah dari Allah. Susahnya itu untuk memulai. Di ayat 238 dilihat kewajiban mengerjakan sholat. Biarpun dalam keadaan takut tuh ya. Keadaan apapun tetap sholat itu harus dilaksanakan. Kecuali bagi wanita yang sedang datang tamu. Laki-laki mah tidak ada tidak ada halangan. Terus ya. Kecuali lagi hilang akal, tertidur, lupa, itu lain itu ya ayat 238 minasyaitonir rajim hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin peliharalah segala salatmu peliharalah jagalah segala salatmu dan peliharalah Salat wusto. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Itu inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat yang diterima itu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Fahsyai wal munkar. Dan khusyuk salatnya ya. Tapi khusyuk bukan bukan berarti khusyuk sama sekali blank tidak mengingat sekitarnya. Tetap ya. Saking sholatnya khusyuk, lagi ada kebakaran, ya kemarin ya di Universitas Jakarta. Nah, ada kebakaran gitu. Saya mah lagi husu sampai gosong nggak gitu ya. Gitu, Tetap. Jadi husu di sini konsentrasi penuh. Sholat wusta ialah sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada pula yang berpendapat bahwa sholat wusta ialah sholat asar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menerangkan agar semua sholat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Intinya itu. Coba saya lihat ya. Ini tafsiran dari uh, salat suratul Al-Baqarah ini. Dari suratul Al-Baqarah ayat 238, hafidu ala salat ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi lillahi qanitin. Kata hafidu ini yang di atas diterjemahkan dengan saling peliharalah. telah terambil dari kata hafid yang mengandung makna mengingat. Kan ada hafid hafidoh ya, penghafal. Karena yang mengingat sesuatu berarti memelihara dalam benak. Pesan ayat ini juga berarti jangan hilangkan atau sia-siakan. Karena sesuatu yang dipelihara tentulah tidak hilang dan tidak juga diabaikan. Bentuk redaksi semacam ini di samping mengandung makna ada dua yang pihak yang saling memelihara. Itu. Jadi ada dua dua keterikatan. Ada saling, saling menjaga, saling memelihara. Juga mengisyaratkan bahwa aktivitas pemeliharaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan penuh ketakutan. Itu takut dalam arti takut takut ya sholatnya tidak diterima, dijaga betul semua sholatnya. Memelihara sholat adalah melaksanakan dengan tekun serta berkesinambungan sesuai dengan tuntunan agama, yakni memenuhi rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya tidak satu pun ditinggalkan. Karena itu takut tidak diterima. Itu. Iya. Ini Pak Aris saya baru satu bulan. Ya boleh, boleh silahkan ya indeks Qurannya. Siapa aja, apa harus jadi jamaah dulu? Ya otomatis lah ya, semua jadi jamaah. Nih, Kedua pihak yang ditunjuk oleh kata saling tersebut bisa jadi antar sesama umat Islam, yakni saling pelihara dengan saling mengingatkan serta berlomba-lombalah dalam melakukan sholat. Atau kedua pihak yang dimaksud adalah manusia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, wahai manusia, peliharalah sholat. Allah pun akan memelihara kamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, alaihissalam. Ahfadullah yahfaduka. Peliharalah agama Allah. Niscaya Allah akan memelihara kamu. Dapat juga kedua pihak tersebut adalah manusia dan sholat itu sendiri. Peliharalah sholat niscaya. Sholat akan memelihara kamu sehingga kamu tidak terjerumus ke dalam dosa. Dan akan menjadi bukti kesolehan kamu kelak di hari kemudian. Dan dengan demikian, ia memelihara kamu dari siksa ilahi. Saling pelihara semua sholat, semua sholat tanpa kecuali. Bahkan di sini dapat masuk juga sholat jenajah. Apalagi ayat ini berada antara dua ayat yang berbicara tentang kematian. Arti kalimat as-salatul wusta adalah solat pertengahan. Pertengahan tersebut adalah yang memahaminya dalam arti pada bilangan rakaatnya, yaitu solat maghrib, ada yang menyatakan karena rokaatnya yang tiga adalah pertengahan antara asar dan salat isya empat rokaat Dengan subuh yang dua rokaat. Ada juga yang memahami pertengahan dari segi masa pertama salat diwajibkan. Nah, menurut riwayat ada yang menyatakan sholat lustu adalah salat zuhur. Adalah yang pertama. Disusul asar, kemudian maghrib, isya, dan subuh. Kalau demikian, yang jadi pertengahan adalah salat maghrib. Kalau pertengahan diukur dari ukuran hari, maka ukuran hari dalam pandangan Islam dimulai dari terbenamnya matahari. Maka maghrib, jika demikian, yang pertengahan adalah subuh. Ada juga yang menjadikan tolak ukurnya dari segi bacaan yang dikeraskan dan dirahasiakan. Ada juga yang memahami berdasarkan perintah memeliharanya. Dalam arti memberi kesan bahwa yang dipelihara adalah yang mengandung kemungkinan diabaikan. Dan yang demikian itu biasanya yang berat. Maka penganut tolak ukur ini menetapkan surat al-wusta, surat wusta atas dasar sholat yang paling berat. Di sini tentu muncul lagi perbedaan tentang sholat yang paling berat. Masih banyak pendapat lain, keseluruhan yang melebihi 20 pendapat. <laughs> Jadi ada yang mintakan sholat asar, ada yang menyatakan sholat maghrib, ada yang menyatakan sholat subuh. Ini memberikan pengertian bahwa yang sholat yang penting ya semua waktu sholat harus dijaga. Banyak ulama yang memahami sholat wusta ini adalah sholat asar, sholat asar. Karena dia adalah pertengahan antara sholat siang dan malam. Dan perintah memelihara sholat ini menjadi penting karena saat itu adalah saat kesibukan atau keletihan setelah aneka aktivitas sejak pagi. Keadaan demikian dapat menjadikan seseorang lupa melaksanakan atau malas akibat keletihannya. Pendapat ini dikuatkan juga oleh riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menamai surat asar dengan surat al-wusto. Demikian hadis riwayat Imam Muslim. Bagi yang ingin memelihara semua solat dan solat al-wusto, maka ia hendaklah memelihara ke semua solat lima waktu. Itu yang terpenting. Ya, jaga aja semuanya. Karena semuanya berdasarkan tolak ukur yang berbeda dapat dinamai sholat al-wusto. Memang tidak sedikit juga yang memahami perintah melaksanakan al wusto ini dalam arti perintah melaksanakan semua sholat dalam bentuk sebaik-baiknya. Pendapat ini mencakup tujuan perintah yang seakan-akan berbunyi laksanakanlah semua solat dan laksanakanlah solat itu masing-masing dalam bentuk sempurna dan sebaik-baiknya. Solat-solat itu hendaklah dilaksanakan dengan cara sempurna lagi berkesinambungan. Jangan hari ini solat, besok enggak. Harus istiqomah, dawam. Karena amal yang dicintai Allah adalah adwamuha wa inkola yang kekalnya walau sedikit ya berkesinambungan serta didorong oleh didorong oleh rasa tunduk dan husuk kepada Allah. Ada yang memahami penutup ayat ini konitin dalam arti diam tidak berbicara. Diam tidak berbicara mengantar pada kekhusyuan. Pemahaman ini dasarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa sebelum turunnya ayat ini, kaum muslimin masih diperkenankan berbicara saat sholat awalnya. Kepada siapa yang ber, berada di sampingnya sebagaimana yang dibenarkan berbicara saat melaksanakan tawaf. Nah, Imam Syafi'i demikian juga Abu Daud dan Anasai merewetkan bahwa para sahabat Nabi tadinya mengucapkan salam pada saat sholat. Dan Nabi SAW menjawab salam mereka walaupun beliau sedang sholat. Jadi awal-awalnya boleh itu ya. Nah ini boleh jadi perintah melaksanakannya dengan sempurna dan husu menjadikan seseorang menduga bahwa sholat tidak wajib dikala orang sedang takut karena ketika itu husu sulit diraih dan kesempurnaan sholat tidak terpenuhi. Untuk menghilangkan dugaan keliru itu, ayat berikut nanti setelah ini menegaskan, jika kamu dalam keadaan takut, baik dalam peperangan, menghadapi musuh, atau sebab apapun yang mengkhawatirkan kamu dari segala macam bahaya, maka tetap, maka sholatlah sambil berjalan dan berkendaraan atau dengan cara apapun yang memungkinkan, walau hanya dalam bentuk syarat, isyarat mata dan gerak pikiran. Jadi apapun kondisinya, sholat tetap harus dijalankan. Ayat ini menjadi bukti bahwa inti sholat adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah amalan hati. Adapun amalan-amalan yang lain, yakni gerak dan bacaan, jika tidak dapat dipenuhi, maka Allah mentoleransinya. Amalan-amalan solat pada hakikatnya adalah untuk membantu hati dan pikiran menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh hanya kepadanya. Tentu saja rasa takut menghadapi musuh atau bahaya tidak akan atau tidak boleh berlanjut. Karena itu lanjutan ayat menegaskan Kemudian apabila kamu telah merasa aman dari yang melakukan menakutkan kamu, maka sebutlah Allah, yakni sholatlah. Karena Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Antara lain ketentuan menyangkut sholat pada saat merasa aman dan saat ketakutan. Wallahu a'lam. Lain ya, itu tafsiran. Jangan lupa muratal untuk besok surah An-Naba dan surah At-Takwir surah An-Naba dan At-Takfir. Ibu dan Bapak yang menginginkan indeks Quran di Depok saya ada hari Jumat ya. Ada salat nah, Jumat. Ahad, Sabtu dan Ahad juga ada. Silahkan telepon dulu. Takut-takut nanti fotokopiannya lagi habis ya. Silahkan ke 0812 828 7881. Ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881. 0812 7881 Jangan lupa bantu anak-anak yatim kami, bantu mereka alat-alat sekolah dan segala pun silahkan ke rumah yatim. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.